بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة حفظكم الله Pada kajian pekan lalu kita telah menyelesaikan bab tentang az-zabah di ghairillah. Alhamdulillah sudah bab demi bab kita lalui di dalam kitab At-Tauhid. Mudah-mudahan yang telah lalu dari pelajaran yang kita kaji ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu nafi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan sebelum saya memulai pelajaran hari ini sekedar mengingatkan saya pribadi kemudian seluruh ikhwan bahwa pada hari-hari ini kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di mana sepuluh hari pertama ini terkandung padanya fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai para ulama e, terdapat pada mereka dua pendapat. Mana yang lebih afdal? sepuluh hari terakhir bulan Ramadan ataukah sepuluh hari pertama bulan hijjah Akhirnya dari sekian pendapat ini nampaknya yang eh, terbaik adalah menggabungkan kedua kelebihan yakni kalau dihitung atau dengan pertimbangan tinjauan malam hari maka 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah <laughs> kalau tinjuan malam harinya karena pada salah satu malam dari 10 hari terakhir terdapat apa? Lailatul Qadar. Nah, yang sampai Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir. Namun dari tinjauan waktu siang hari maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan siang hari 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana pernah disampaikan di majelis ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع منه شيء Tidak ada hari-hari di mana sebuah amalan soleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar ini sahabat terkejut, "Ya Rasulullah, juga walaupun dibandingkan dengan keutamaan amalan jihad, ya masih lebih dicintai oleh Allah." Padahal kita tahu jihad itu luar biasa agungnya amalan tertinggi dalam Islam. Rasulullah menyatakan ya kecuali ada seorang yang berangkat ke medan tempur untuk berjihad dengan harta yang dia miliki dia punya kuda dia gunakan kudanya walaupun mahal walaupun ontanya onta merah yang mahal sekali kalau di masa ini mobil dia yang mahal digunakan untuk mengangkut pasukan ya dia sendiri dengan fisiknya pun ikut terjun jadi hartanya dan fisiknya dan tidak sedikit pun kembali dari harta dan fisiknya. Artinya dia meninggal dunia sebagai syahid dan hartanya pun tidak kembali dalam pengertian ke ahli warisnya sudah habis untuk kepentingan tempur. Nah, kalau yang seperti ini kondisinya masih di atas gitu. Nah, masih di atas amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama. Tentunya ini menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Amal saja amalan soleh, baik itu zikrullah, zikir, istighfar, ya, qiraatul Quran, sedekah, saum, ya, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk diantaranya adalah tolabul ilmi yang sekarang kita sedang melakukannya di masjid lagi. Nah, di rumah Allah. Maka jangan lupa niatkan bahwa sekarang kita berada di 10 hari terakhir. walaupun ilmi walaupun bukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sudah merupakan amalan yang mengandung fadilah yang sangat besar. Wa kaif Bagaimana kalau amalan ini dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Sehingga akhlisu an Kita sama-sama sekarang membenahi niat bahwa kita datang ke masjid Allah ini tidak ada niat, tidak ada kepentingan apapun kecuali mencari ridha Allah. Tidak punya kepentingan apapun kecuali mengharapkan ajar dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersihkan niat ini. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha mengetahui apa yang disimpan di dada kita. Ayo kita sama-sama perbaiki niat. Mudah-mudahan amalan kita yang kita lakukan ini menjadi sebab dan pintu terbesar untuk melahirkan amalan berikutnya, amalan baik berikutnya, amalan baik berikutnya. Karena sebuah ta'ah, sebuah amalan ta'ah jika dikerjakan sesuai dengan ketentuan ikhlas dan mutaba'ah mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka dia akan menjadi penyebab terbukanya amalan berikutnya menjadi sebab Allah kasih taufik dia untuk beramal berikutnya dan berikutnya mudah-mudahan sekali lagi majelis kita ini terkhusus pada hari-hari ini dinilai oleh Allah sebagai amalan soleh kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang baru masih sebenarnya terkait dengan seputar masalah az tetapi ada hukum-hukum lain yang bisa dipetik dari bab ini dalam bab ini penulis akan menyebutkan dua dalil satu dari Al-Quran ya, yang satu lagi dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dua dalil ini Nah. Kata muallif bab la yuzbahu lillah fi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tentang penjelasan hukum larangan menyembelih sesembelihan kurban untuk Allah ya, untuk Allah tetapi dilakukan di tempat di mana di tempat tersebut telah disembelih kurban untuk selain Allah. Korbannya sudah untuk Allah. Dalam rangka ibadah kepada Allah, tauhid. Tapi pelaksanaan prakteknya itu di tempat di suatu area di sana telah dilakukan korban kepada selain Allah. Ini permasalahannya. Nah, sudah bisa dipahami ya permasalahannya kita akan memasuki dalil sekarang tentang hukum ini. Nah, bab ini sebenarnya ingin menjelaskan tentang secara umum hukum pelaksanaan sebuah ibadah di tempat yang di situ mengandung maksiat. Ya. Ibadah yang di sana terdapat di tempat itu terkandung juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala la taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Dalam ayat ini Allah mengkisahkan tentang manuver-manuver munafikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ini berbicara tentang sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di kota Madinah. Di situ ada Masjid Rasul yang boleh dikata ada di pusat kota Madinah. Kaum munafikin membuat sebuah manuver makar terhadap Rasul dan para sahabat kaum mukminin. Tapi memang makarnya itu dikemas dengan kemasan mereka membangun sebuah masjid yang berada di penghujung kota Madinah, di tepi kota Madinah. Kalau masjid Madinah itu misalkan di masjid Jami sana di alun-alun misalkan ya, nah, ini bangunnya di ujung-ujung. Nah, mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, eh, kami sengaja membangun masjid ini karena banyak orang-orang di kampung, orang-orang tua, terkhusus kalau di musim dingin, sulit ya Rasul untuk datang ke masjid yang di pusat sana. Biar masjid ini untuk mereka. Orang ini datang dalam keadaan Rasulullah dalam perjalanan pulang dari sebuah pertempuran. Nah, datang orang, ya Rasulullah kata si munafik ini. Gimana Rasul? Mau minta rekomendasi mendapatkan izin. Nah, IMB sudah dapat, tinggal saja apa? Izin resmi ini, Nah, izin resmi penggunaan masjid tersebut. Ya, Rasulullah terdiam. Kata Rasulullah, biar nanti aja kalau sudah aku sampai di Madinah, nanti aku jawab. Jawabannya nanti. Diam Rasulullah. Rasulullah sempat bimbang ini melihat hujah yang disampaikan oleh munafik ini sempat Rasulullah iya enggak ya kesian juga orang-orang tua kesian kalau sudah di musim dingin antum tahu musim dingin Madinah itu lebih berat dari musim dingin Makkah nah luar biasa dinginnya Madinah nah, subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala memang menjaga agamanya dan melindungi Rasulnya Sekaligus ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak tahu perkara yang gaib. Rasulullah tidak tahu apa yang ada di kolbu si pembicara ini. Rasulullah tidak tahu makar apa ini. Dengan polosnya Rasulullah, dengan rahmatnya. Ya nanti saya pikirkan. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah menggambarkan tentang dirinya. Supaya umat ini tidak berlebihan di dalam mengagungkan Rasul sehingga diangkat derajatnya sampai menyeramai atau menyaingi derajat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah menyatakan, "Innama ana basyarun wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bihujajihi min al-akhar fa'aqdi lahu bihaqqi akhihi Wa man akhadha haqqa akhihi falyakul aw falyakhudh qit'atan minan nar. Atau kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sesungguhnya saya ini manusia biasa. Dan kalian ini mengadukan perselisihan-perselisihan kalian kepadaku. Mungkin saja di antara kalian ada yang lebih pandai di dalam menyampaikan argumennya berselisih dua orang ya, di hadapan Rasul. Mungkin saja salah satu pihak kata Rasul lebih pandai di dalam menyampaikan argumennya, hujahnya dibandingkan lawannya. Sehingga aku kata Rasulullah memfonis, menghukumi bahwa yang benar bersama ini ini salah. Ini yang maglum, yang terbolimi, ini yang bolim, yang menganiaya. Hati-hati kata Rasulullah. Barang siapa yang mengambil hak saudaranya sesungguhnya atau pada hakikatnya dia akan memakan api neraka. Anak Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan ana basyur, basyarun. Ana basyar, saya ini manusia biasa. Dalam ayat Allah menegaskan, memerintahkan kepada nabinya untuk mengumumkan sifat basyariah, sifat kemanusiaan beliau. Sama seperti manusia yang lainnya, bisa ingat, bisa lupa, bisa sakit, bisa sehat Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sampaikan wahai Muhammad kata Allah. Sampaikan kepada mereka kaum mukminin itu, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian. Hanya saja bedanya apa? Yuha ilayya. Aku ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembedanya. Di saat itu Rasulullah terdiam. Melihat ini Masya Allah si munafik ini luar biasa pandainya dia berbicara. Nah terus kata Rasulullah nanti kalau sudah sampai Madinah ya. Menjelang sehari lagi sampai ke Madinah, maka perjalanan jauh. Ya, medan tempurnya jauh, nggak ada pesawat Hercules waktu itu. Ya. Nggak ada amfibi atau apa, nggak ada. Jalan kaki, naik onta, di tengah padang pasir. Nah, Kurang sehari nyampe ke kota Madinah turun wahyu, turunlah ayat ini. Nah, la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawm ahq an taquma fihi. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menegakkan salat di tempat tersebut. Di masjid itu yang baru dibangun itu karena sesungguhnya masjid yang memang didirikan sejak awal pendiriannya, sejak batu pertamanya di atas takwa. Motivasinya adalah takwa, itu yang lebih berhak untuk dilakukan sholat, ibadah padanya. Nah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalam masjid yang ini tadi yang dibangun sejak awal pembangunannya di atas takwa, terdapat rijal kaum lelaki yang suka untuk mencucikan diri mereka dengan amalan-amalan soleh. Subhanallah. Wahyu dari Allah turun. ya. kemudian Rasulullah tahu langsung. Oh ini nggak benar nih hatinya ini nggak benar nih. Ya. Rasulullah tahu ada yang apa yang di dalam kolbunya ini. Nah, tidak seperti itu sahabat dan Rasulullah pun sadar di tentang dirinya. Kalau bukan karena wahyu, kalau bukan karena perlindungan dari Allah, niscaya Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa. Turun ayat Nih ayatnya diabadikan sampai sekarang di surat apa ini? Taubah, iya, di dalam surat At-Taubah. Di surat Bara'ah Nah, ayat ini dijadikan oleh muallif sebagai muqaddimah dalil untuk menjelaskan bahwa setiap ibadah dalam rangka atau yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang di situ ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dulu manuvernya munafikin dalam bentuk masjid ternyata disebutkan dalam beberapa riwayat. Kenapa munafikin bangun masjid? Makar apa sebenarnya yang disiapkan? Yakni sudah ada perjanjian antara munafikin di Madinah dengan Raja Heraklius Romawi ya untuk persiapan menggempur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi akan dimulai dengan upaya penggembosan-penggembosan dulu dari intern mukminin. Lah masjid ini sebagai penampungan orang-orang yang datang ya. bersama kaum munafikin baik dari Madinah ataupun tempat lain untuk berunding mengatur strategi di tempat tersebut. Nah, subhanallah Allah bongkar. Nah, Raja Heraklius sudah menyiapkan pasukan untuk mengirim apa untuk menyerang Rasul dan para sahabatnya kaum ini. Akhirnya masjid itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibakar. Bakar oleh seorang sahabat namanya Malik bin Dukhshum Malik bin Ad-Dukhshum adalah seorang sahabat yang ditugasi oleh Rasul untuk membakar masjid yang kemudian diistilahkan dengan masjid dirar ya. masjid yang sengaja dibangun dalam rangka tafriqan dalam rangka untuk memecah belah barisan kaum muslimin Kalau di masa ini, ini agak keluar dari hukum zabah, agak berbeda sistemnya. Bukan dengan cara masjid. Masjid sudah banyak untuk merusak barisan kaum muslimin, merusak iman dan akidah kaum muslimin, bukan dengan mendirikan masjid-masjid, tapi dengan cara atau melalui universitas-universitas pengiriman mahasiswa-mahasiswa ya ke luar negeri, ke Amerika, ke Belanda untuk belajar Islam dari para orientalis. Pulang ke sini ada wadahnya. Wadahnya yaitu universitas-universitas yang berlabelkan Islam ya. Tetapi di dalamnya penuh dengan upaya pemurtadan dan pengkufuran terhadap putra-putri muslimin. Antum tahu kasus yang menimpa terjadi di IAIN Bandung ya, dalam sebuah acara pendadaran dan saya lihat langsung itu VCD-nya pendadaran mahasiswa baru Fakultas Usuluddin sendiri Fakultas Syariah, Fakultas Adab sendiri kumpul. Masing-masing menampilkan kelihayannya di dalam berorasi di hadapan mahasiswa baru. Salah satu mahasiswa di antara mereka tampil gantian gilirannya wajahnya kayak morfinis. Pakai celana ketat. Ini bukan Universitas Brawijaya ya atau Universitas 17 Agustus Surabaya bukan ya. Atau Universitas Maranatha bukan Universitas Islam Selama ketat rambut panjang pakai anting ya, wajahnya kayak morfinis kurus ngeri ya, maaf bukan yang ada yang kurus yang tersinggung ya belum tentu mungkin eh, Alisunya itu kurus mungkin karena kurang ya tapi barokah coba nah. ketika mulai orasinya ia menyatakan anjing hu akbar Anjing waktu, akbar. Anjing hu akbar. Sebagai pengganti Allah akbar. Nah kagetnya dan terlalu banyak kisah setelah itu Beberapa waktu yang lalu datang ke mahat kita mau mengadakan penelitian dari Yayan Jember dan pertanyaannya masih ada di rumah sempat ngobrol dengan ikhwan yang menerima tamu saya bertemu pertama bertemu dengan dosennya yang datang ke sini yang mau mengadakan penelitian di pondok-pondok pesantren. Ini akhir-akhir ini banyak penelitian juga rencana penelitian di pondok Salafi Jember, ya lagi tertarik nih banyak pihak. Nah. Ya. saya bilang, oh iya, dari mana Pak? Oh, saya dosen di sini, saya juga dosen di universitas ini. Ya, Ngobrol-ngobrol, saya bilang, ah, maaf Pak ya, saya ini kecewa. Kenapa sekarang di lembaga IAIN ini kok diajarkan akidah-akidah yang membahayakan keimanan? bisa menyeret orang kepada kufuran. Saya ceritakan kasus yang terjadi di Yayan Bandung. Dia mengaku tidak tahu kasus itu. Ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau belum tahu saya kasih tahu. Wah, Pak Ustadz itu sebenarnya eh, pada generasi mudanya Pak Ustadz yang terpengaruh dengan paham-paham barat, paham-paham liberal. Saya bilang, subhanallah Herannya kalau itu terjadi pada kaum muda, kenapa para pembesar-pembesar IAIN, rektor dan yang lainnya ketika diberi nasihat teguran tentang kejadian tersebut, diberi laporan tentang peristiwa pendadaran tersebut, mereka membela mahasiswanya. Itu sebagai bentuk upaya kebebasan berpikir. Dibela Apakah ini dari yang muda saja atau memang sumbernya dari yang tua? Terdiam dia. Ya sudah. Akhirnya saya tidak tertarik untuk memberi kesempatan penelitian model seperti ini. Subhanallah berapa hari setelah itu atau berapa waktu datang mahasiswanya ketemu beberapa F1. Begitu ngomong mulai ngobrol-ngobrol, saya ini nggak sholat mas. Loh, katanya teman kita, nggak sholat. Memang. Ya. Allah itu bolim. Allah itu nggak adil. Nabi Muhammad itu membingungkan. Wih, wih, wih, wih, wih, wih, Kalau ketemu Umar bin Khattab ini nggak pakai apa namanya P23 wala P21 ya. Sidangnya ditunggu ini wala itu wala apa istilahnya PK ya apa istilahnya itu ke Mahkamah Agung wala nggak perlu sudah kesuwen nah sini nah. nah. selesai nah nggak pakai ham-haman sudah pakai ham tapi nggak ngerti haknya Allah mau pakai ham-ham yang dibela tapi haknya Allah haknya Rasul dicemoohkan. laki nah, lagi-lagi lah kalau generasi kama haza. Terus dia cerita, oh kami dia yang biasa kalau kehidupan free sex biasa. biasa. Subhanallah, subhanallah. Lah anehnya di situ ada sekian dai yang mencari gelar S2-nya ya, mengaku sebagai ahli sunnah belajar di tempat-tempat seperti itu kira-kira mau dibarokahi hingga sama Allah kok minder Masa mau cari S2 di tempat-tempat seperti itu Nggak usah ya akhi banyak kita-kita kalau antum sudah belajar buka dijelaskan sama ulama antum dapat S7 Allah. Minder. Ini generasi-generasi minder ini bahaya. Generasi-generasi silau kepada peradaban barat ini bahaya terhadap umat Islam. Maka sekarang dibentuklah universitas-universitas baru, bahkan pondok-pondok pesantren yang pernah saya sampaikan apa yang disilakan dengan pondok pesantren apa? multi agama di Semarang. Pondok pesantren multi agama. Pemrakarsanya dari muslimin, Menteri Agama. Yang Hindu, Hindu. Pakai itu, topnya itu yang apa? Ya. Yang kuning ini terus gundul, megang bukunya. Nah, yang Hindu. Yang Muslim pakai kopiah, pakai sarung. Sana juga. Biasanya minder mau pakai sarung. Biasanya. Yang Muslim cenderung kalah dulu, kan? Ya, yang Nasoro yang ini bangga nampilkan salibnya di sini, yang Hindu pakai itu, nggak tahu pakai titik-titik ini nggak nggak pakai ya. Nah, Hah? Barakallahu fikum. Yang Islam sudah minder dulu. Minder. Hah? Untuk menampilkan atributnya. Walaupun juga kopiah dan sarung. Nah, kalah terus sebelum memulai pertempuran sudah kalah umat Islam. Nah sekarang dengan nama-nama ini. Kalau dulu masjid yang dijadikan manuver munafik munafikin untuk menghancurkan barisan umat Islam dari dalam. Menghancurkan akidah dan iman umat Islam dari dalam sekarang dengan cara-cara seperti ini beasiswa-beasiswa keluar nah, demi kemajuan berpikir supaya umat Islam tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi nah azani Allah ayat ini mengingatkan kepada kita tentang kondisi yang sedang ada di masa kita ini sekarang Al-Muallif menyebutkan ayat ini sebagai bentuk dasar utama bahwa sebuah ibadah yang dilakukan dalam rangka takarrub kepada Allah niatnya sudah betul caranya juga sudah betul bagus sudah tapi satu jangan dilakukan di tempat yang di sana terdapat kemaksiatan kepada Allah kemaksiatan dengan segala apa tingkatannya dengan segala jenis dan tingkatan mulai dari yang terbesar kekufuran kesyirikan ataupun sampai yang terendah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilandasi hawa nafsu syahwat nah kalau ayat di dalam surat At-Taubah ini terkait dengan sholat terkait dengan sholat di sebuah masjid yang dibangun dibiayai oleh para donatur-donatur besar pada waktu itu ya tetapi tidak dalam rangka takwa Allah dilarang Rasul untuk melakukan sholat di sana. Tegas Allah menyatakan, La takum fihi abadan. Jangan sekali-kali kamu melakukan sholat atau ibadah di masjid tersebut selama-lamanya. Kata Allah. Tegas Allah. Ini ayat yang pertama. Wanifidin a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan oleh pensyarah kisah dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu kathir abul Fida Ismail bin Umar asy rahimahullah. Nah, Imam Ibnu kathir mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, jadi jangan kemudian dituduh oh salafi geladak pakem walaupun sudah enggak digeladak pakem lagi. Itu anti mazhab Syafi'i jangan yang dibaca itu Riyadus Salihin. Siapa Riyadus Salihin penulisnya? Alimam Nawawi. Alimam Nawawi apa mazhabnya? Syafi'i. tafsirnya yang dijadikan landasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir apa mazhabnya? Syafi'i. syarah Sahih Bukhari banyak loh. Ada syarah Sahih Bukhari li Ibnu Rajab Al-Hambali. Alimam Ibnu Rajab Al-Hambali punya syarah Sahih Bukhari. Ya, tapi ada syarat Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Yang dijadi landasan di Mahad ini sekarang adalah Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mazhabnya apa? Syafi'i lagi. Nah. Jadi ini penting. Nah, biar kita sudah capek kedustaan-kedustaan terus disimpakan kepada ahli sunnah. Masyarakat dibohongi. Alhamdulillah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan bagaimana munafikin waktu berupaya me, me, merayu Rasul. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat yang berikutnya. Terkait dengan ayat yang tadi, Allah melanjutkan, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum kata mereka mereka-mereka yang membangun masjid Dirar itu tadi dalam rangka untuk memecah belah barisan umat Islam, barisan kaum mukminin, mereka bersumpah, "Ya Rasulullah, demi Allah, demi Allah ya Rasul, kita membangun ini dalam rangka untuk melakukan kebaikan, dalam rangka untuk membenahi umat." Ini disebutkan oleh Allah. In aradna. In di sini nafiyah. Ai ma aradna illa al-husna kata mereka. Subhanallah, manisnya kata-kata mereka. Tapi Allah menyatakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah telah bersaksi bahwa mereka adalah pendusta. Rasulullah mendengar ayat ini langsung ambil pelajaran. Ya, sudah ada keputusan. Gimana Rasul? Gimana keputusannya? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Selesai bakar masjid itu. Nah, ya. selesailah urusan kaum munafikin. Jadi adalah. Oh jadi kalau gitu saat universitas-universitas itu dibakar Ustaz? Nah, ya enggak. Kita kan punya waliul amr kan begitu ya. Ya sudahlah dinasehati waliul amr, kita beri surat waliul amr ya. Kita sampaikan ini kepada mereka secara lisan kalau mampu. Kalau nggak mampu khawatir diri kita terfitnah karena keluar masuk ke waliul amr ini memang kadang-kadang kita nggak nggak sabar gitu loh menghadapi ijonya nah, dunia itu. Nah, ya menjawab aja pakai tulisan aja. Nggak mampu ya sudahlah hindari pakai hati. Nah, kalau mampu nasihati. hati bahwa ini berbahaya. Ini berbahaya. Jangan main bakar-bakaran. Ya. Bukan caranya ahli sunnah itu. Nah, jangan. Kita punya waliul amr. Biar selesaikan. Walaupun kita mampu ngadepin mereka, tapi kita punya waliul amr, serahkan kepada mereka barokah insyaallah. Nah, ini ayat atau dalil pertama tentang permasalahan ini. Kemudian yang kedua yaitu dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud rahimahullahu taala yang terkait langsung dengan bab ini. Qala an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu dari sahabat yang bernama Thabit ibn Dhahhak. Naam seorang sahabat yang masyhur. Nah, berkata, "Qala nadhara rajulun ayyan hara ibilan bibuana." Bahwa ada seorang pria dia dahulu pernah bernazar untuk menyembelih seekor unta di sebuah tempat di bawah kota Mekkah. Ya. Mekah itu agak bukit sedikit turun antara Mekah dengan Yalamlam. Yalamlam itu mikotnya jamaah haji Indonesia gelombang pertama. Nah, Yalamlam. Nah, itu ada tempat antara Yalamlam dan itu mikotnya orang-orang Yaman juga. Mikotnya orang-orang Yaman kalau mau haji atau umroh masuk kota Mekah. Antara Yalamlam dengan Mekah di situ ada tempat namanya Buana. Nah, nama sebuah tempat. Nah, si pria ini bernazar kalau dia diberi rezeki oleh Allah dalam bentuk anak yang laki, ya, anak laki, maka dia akan menyembelih seekor onta di tempat tersebut. Akhirnya orang ini bertanya kepada Nabi, ya, bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakala kemudian Rasulullah sebelum menjawab tanya dulu Rasul, nah, tanya dulu hakikat permasalahannya apa? Realitanya gimana sih? Qala faqala hal kana fiha watanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu tadi yang kamu hendak melaksanakan nazarnya ya, di situ terdapat di tempat tersebut berhala atau monumen yang diibadahi, disembahi oleh orang-orang jahiliyah? Rasulullah khawatir ini di tempat itu jangan-jangan pernah ada berhala. Ya. Seperti berhalanya Latta di mana? Siapa yang ingat? Monumen patung Latta. Ada yang ingat? Nah, di Taif, Hasan, di negeri Taif. nggak jauh dari Makkah. Di sana ada monumen ya Latta Ya Rasulullah tanya, apakah di situ ada yang diibadai selain Allah berbentuk wasan, berbentuk monumen? Si penanya ini bersama beberapa yang bersamanya pada waktu di kalangan sahabat, qalu la. Enggak ada Rasul di sana, alhamdulillah enggak ada. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah juga di sana atau mungkin juga di sana ada dulu salah satu bentuk peringatan-peringatan, perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah Perayaan orang-orang jahiliyah macam-macam. Ya. Misalkan monumennya Lada ada di Taif. Ah, pemberangkatan kereta kencananya kalau di sini kereta kencana ya. Kalau di sana pakai onta dulu. Nah, sesajen dalam bentuk sesembelian itu dipikul oleh onta yang sudah dihias. Nah, mirip sama sekali. Ya, mirip dengan apa yang terjadi. Nah, nggak disembelih di sana, tapi kereta kencananya cuma Abu Jahal nggak kenal kereta kencana gitu loh. Kontak kencana aja yang kenal. Nah. Apa ada peringatan-peringatan atau perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah? Sahabatnya nggak ada juga Rasul di sana bersih, nggak ada bekas-bekas atau apa sisa-sisa amalan seperti itu. Kalau La ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru setelah itu Rasulullah berfatwa menjawab pertanyaan tersebut. Ufi binazrik fa innahu la wafa'a linazrin fi ma'siyatillah. Maka penuhilah, realisasikanlah nazar yang sudah kamu ucapkan itu karena sesungguhnya kata Rasulullah tidak boleh memenuhi meng, merealisasikan sebuah nazar kalau ternyata nazar tersebut mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Unsur kemaksiatan Bentuknya macam-macam dijelaskan oleh para ulama. Bisa dalam bentuk seperti yang sekarang sudah kita bahas, nadarnya bagus untuk Allah, tapi tempat pelaksanaannya. Media tempat dia melaksanakan acara itu atau nazar tersebut adalah tempat yang di situ terdapat maksiat maka Rasulullah melarang Alhamdulillah sahabat menjawabnya tidak ada wahai Rasul kalau jawabannya iya ada Rasul dulu pernah di situ ada apa jawabannya Nabi jangan oleh karena para sahabat menjawab pada waktu itu, nggak ada Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, silahkan penuhi nadar kamu, ya, karena sesungguhnya tidak boleh memenuhi atau merealisasikan sebuah nazar kalau ternyata nazar tersebut mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Bisa saja bentuk kemaksiatannya misalkan oh saya kalau berhasil lulus uh, saya pingin namper siapa anak itu nah, ya. nazar nazarnya nampar nah ya nggak boleh nah usul anak sana sudah kadung bersumpah ustad nah nggak enak ustad sudah kadung bersumpah sudah kadung nazar kampleng aja sudah nah jangan nggak boleh itu maksiat walaupun kamu sudah kadung bersumpah gagal kan tebus eh, sumpah kamu itu dengan apa caranya menebus dengan cara saum selama tiga hari atau kalau tidak memberi makan fukoro sebanyak sepuluh orang. Ini kemaksiatan. Berbagai macam bentuk kemaksiatan itu anak kasih misal nanti kiaskan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Nazar tapi maksiat. Terus Rasulullah menyatu, menyatakan, "Wala fima la yamliku ibnu Adam." Dan tidak boleh juga perrealisasian sebuah nazar sesuatu yang tidak dimilikinya. Misalkan gini. Oh, insya Allah kalau saya sudah hafal Quran 30 juz, insya Allah mobil itu yang di sana itu, yang mobil bak, nah itu anak mau sodakohkan sama tetangga. Punyanya Madinah. Ya. eh, Ikhlas Masya Allah, sodakohnya nggak tanggung-tanggung mobil. Nah. nah, tapi bukan punya dia. Gitu. Nah, dia tidak boleh. Nah, tidak boleh yang begitu. Ya. Sesuatu yang tidak dia miliki. Atau secara kepemilikan dia nggak punya. Ini makna satu. Makna yang kedua tidak mungkin dia lakukan. Misalkan, insya Allah kalau saya e, dapat anak ini diberi rezeki anak sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau loncat megang itu apa itu ujung atas itu loh loncat dari sini mau megang itu nah dia tidak bisa kecuali Superman nah kecuali Superman halo ada tukang lompat gala itu pakai galanya lari nah bisa megang itu nah coba nanti dihitung-hitung nah ya tidak mungkin tidak mampu dia nah, ini nggak boleh nazar yang seperti ini Hukum lengkap tentang nazar insya Allah akan dibahas pada bab yang berikutnya. Apa itu nazar, bagaimana hukumnya, memulainya atau merealisasikannya. Nah, insya Allah akan dibahas pada bab yang akan datang. Tapi sekarang pembahasannya adalah dari hadis ini. Ketika seorang sahabat ini bertanya ingin merealisasikan nazar yang pernah dia ucapkan ya, di suatu tempat yang namanya apa tadi? Buana. Nah, tempat yang berposisi antara Mekah dan Ya lam lam. Rasulullah bertanya, apakah di situ ada uh, eh, wasan berhala yang diibadai? Enggak ada Rasul. Tanya lagi Rasulullah yang kedua, kriteria kedua. Apakah di sana ada perayaan-perayaan, peringatan-peringatan hari raya, hari raya orang-orang jahiliyah? Enggak eh, ada Rasul. Oh, ya sudah, silakan. Nah, paham ya, kawan? Dan nah, sekarang ini di zaman kita pun sama. Perayaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu bermacam-macam. Perayaan wafatnya Lada, perayaan uh, macam-macamnya perayaan di masa mereka itu. Maka di zaman kita pun mirip perayaan-perayaan berbagai macam perayaan di negeri kita ataupun di luar negeri kita. Hal ini pun mirip pelaksanaannya. Maka dari itu kita menasihati kepada kaum muslimin, umat Islam, kaum mukminin untuk berhati-hati dalam masalah seperti ini. Tidak mudah-mudah dia berbuat sesuatu amalan tanpa dia mengetahui dasar landasan amalan yang dia lakukan. Baik amalan dalam bentuk ideologi, akidah, ya, keyakinan, ataupun amalan dalam bentuk amalan praktis zahir dari anggota tubuh kita ini. Nah, jadi ini pembahasan bab kita pada siang hari ini. Barakallahu fikum. Nah, e, contohnya di beberapa kota itu apa namanya di sebuah alun-alun yang di situ sering diadakan upacara-upacara adat. Iya. Upacara-upacara adat, khususnya daerah Jawa Tengah ini. Khususnya Solo. Ya, maaf yang orang Solo ya. Jogja ya. Ini berbagai macam upacara adat. Sesajennya ditaruh di situ, jenang hitam, jenang putih, jenang kuning Nah, nanti sesembelihannya juga nasi apanya lagi? Ya, untuk mempersembahkan kepada penjaga keraton Jogja. Nah, penjaga keraton Jogja. Nah, itu saingan antara keraton Jogja keraton Solo, saingan ini. Nah, antum kalau ketemu orang-orang keraton Solo, tanyakan coba tentang Oh, masya Allah ya keraton Jogja itu wah luar biasa. Wah, dia panas. Oh, enggak. Keraton Jogja itu sebenarnya wah dia dibongkar habis. Aibnya keraton Jogja. Nah, ketemu orang keraton Jogja tanya oh no, coba tentang keraton Solo. Waduh sudah. Loh, kerisnya Bono yang ke-8 itu ya. Itu waktu itu pernah tempur dengan kerisnya uh, apa? Raja Keraton Solo. Nah, Walhasil berbagai macam cerita khurafat. Tempur, tempur sampai Gunung Merapi mengeluarkan apinya. Nah, ya, ternyata jatuh terpelanting kerisnya Raja Sulu. Nah, luar biasa sudah. Gitu. Tak macamnya khurafat. nah, lo itu kalau seandainya yang melakukan itu uh, siapa? Imadeyase atau igede ini dan igede itu. Nah, ya silahkan gitu loh. Agamanya mereka. Lakum dinukum waliyadin. Lakum din walana din. Nah, tetapi nah, yang melaksanakan ini orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Antum tahu acara sekatenan itu ya? Itu asalnya dari apa? Dari syahadatain awalnya dimodifikasi, dimodifikasi. Syahadatain tahu apa syahadatain? Dua kalimat syahadat. Dirubah karena lisan orang Jawa. Nah, sekatenan. Nah, saya pernah ketemu Bang Subhanallah, ketemu cerita ya. Waktu kemarin uh, ke Jeddah ada seorang uh, Bulan Al-Ghaziri, Ami sudah tua umurnya. Ketemu uh, Pak Khudari waktu itu bapaknya Yusuf melihat kok orang Indonesia nih dia seorang pedagang besar itu terus eh, si Ami yang tadi lagi sedang ngomong bahasa Arab ya tiba-tiba ketemu Pak Gu tadi saking pundi panjenengan gitu kaget ya loh kok bahasa Jawa nah, ya. dilayanin sama Pak Gu tadi eh, apa bahasa yang halus lupa anak juga nah pulau wala apa nah nah, dari sini dari Solo oh saking sewi dari ini barang aji tak pikir ya nah lah dulu mereka sulit menyebutkan kalimat syahadatain nah syahid dari ini ketika mendengar uh, para juru-juru dakwah akhirnya diubah itu sesuai dengan lisannya sekatenan acara sekatenan ini sekarang sudah oh, oh, oh, oh, oh masya Allah sudah nah ada yang pernah menyaksikan Nah, nanti diceritakan ke teman-temannya. Nah, ala kulli hal perlu berhati-hati. Saya sebutkan ini misalkan mau melaksanakan sholatul id misalkan, ya, sholat al id. Nah, pilih-pilih nah, tempat, jangan di tempat-tempat yang seperti itu. Sholat itu kan sunnahnya di musola ya di tanah lapang. Nah, namun perlu hati-hati jangan dilaksanakan di tempat-tempat yang di situ dilakukan perayaan-perayaan jahiliyah. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini di dalam surat At-Taubah, la taqum fihi abadan la masjidun ustisa 'ala at-taqwa min awal yawm ahaqqu an taqum fihi. Nah, dan hadis siapa? Sabit bin Dhahhak ketika waktu maksimal 10 menit mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan robot nah Hah? ya Pak Wahyu nomor 2 ya dihindarkan nah. dihindarkan nah dari tempat yang lain nah Pak Wahyu silakan ya Iya, bebek. habis. Iya. iya gampangan aja. Ana bisa ngamal. insyaallah pada apa namanya pertengahan tahun 2007 akan banyak pertandingan sepak bola di Uni Eropa. Di mana di situ akan banyak tercetak gol. Nah, dan akan terjadi offside, offside. Nah, ya mesti dong. Nah, Hah? Ya mesti. Kalau pertandingan sepak bola ya mesti ada gol, mesti ada offset, ya kan? Mesti. Nah, ya sama kurang lebih. Insya Allah ini oh Kristen ya pakai nggak pakai Insya Allah. Nah, Mama Loren Muslim apa? Belanda ya. ya. Nah, apa namanya? <laughs> Jadi ya mesti nah apa namanya banyak musibah. Emang betul apalagi kebetulan sekarang musimnya pacaran musibah memang jadi jadi agak yang jelas ini batil. Nah, yang jelas ini batil karena Allah sudah menafikan di dalam Al-Qur'an. Nah, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada kata Allah. Dialah Allah alimul ghaib yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan Allah. dan tidak akan ditampakkan gaibnya ini tadi oleh Allah kepada siapapun ini luar biasa dan banyak ayat-ayat yang lainnya ahadid nah yang menjelaskan tentang kekufuran pihak-pihak yang mengklaim bahwa dirinya tahu perkara yang gaib. Kalau seandainya kita tahu perkara yang gaib, niscaya Nabi Muhammad SAW orang pertama yang tahu tentang gaib. Kenapa? Karena Nabi manusia paling dicinta, bahkan makhluk paling dicinta. Bukan hanya manusia paling dicinta, Nabi Muhammad itu. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih dicinta oleh Allah dibandingkan Jibril sekalipun pimpinannya para malaikat. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak tahu yang gaib tidak tahu yang gaib. Sering saya sampaikan kan ya, waktu perang Uhud, iya. Hah? Waktu perang Uhud terkena apa? Panah pecah. Gigi gerahamnya pecah. Satu enggak kebal Nabi, iya, Enggak kebal. Nah, yang kedua, kalau tahu Rasulullah tahu perkara yang gaib mesti ini nanti ada panah nih. Nah, kalau gitu saya tangkis. Nah, atau saya pakai baju besi aja. Nah, ini Rasulullah SAW. Ternyata tidak tahu, tiba-tiba kena Rasulullah. Pecah itu gigi geram, darahnya bersimbah. Membasahi jenggot beliau. Rasulullah mengusap darah dari mukanya gini. Diusap oleh Rasul. Nah. Ketika diberi apa lagi? Hadiah, paha kambing ya. Oleh seorang wanita, Yahudi. Nah, diterima oleh Rasulullah dimakan. Tahu si Yahudiya ini bahwa Rasulullah suka kepada jenis daging yang seperti ini. Begitu dimakan, ternyata sudah dibubui racun. Nggak tahu Rasulullah, nggak sadar. Ya. Loh kenapa Allah apa nggak bisa membela Nabi? Bisa. Ini untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Tidak tahu gaib, akan meninggal juga, akan wafat juga, bisa sakit juga. Nah, bisa sakit. Nah, racun tersebut hingga terakhir menjelang meninggalnya Rasulullah menyampaikan bahwa racun yang dahulu pernah diberikan oleh wanita Yahudi itu sampai sekarang ini anak rasakan. Anak rasakan. Ya. Jadi barakallahu fikum ini penting. Jadi tidak bisa yang seperti itu adalah kekufuran. Kalau itu sih sudah terlalu gampang lah. Nah, yang lebih parah ini sekarang adalah apa yang sering ada di majalah-majalah itu. Koran-koran ya, Aries, Scorpio. Terus apa lagi? Hah? Apa? Leo. Nah, apa lagi? Owi? Iya. Nah, makanya anak-anak kecil kita ini jangan seperti kita. Lindungi akidah mereka. Ya, jaga. Kita kan sudah merasakan yang seperti itu ya. Leo, Aries, terus uh, eh, apalagi Siprus apa? Kok Siprus apa? Hah? Nah, Taurus, ya. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Jangan dikotori akidahnya. Kalau Aries, kamu Aries, iya. Berarti eh, kamu akan mendapatkan rezeki ya, dan sekolahnya kamu berhasil. Enaknya. Nah, luar biasa ya. maka lindungi bersihkan rumah-rumah kita dari kekufuran-kekufuran, dari kemaksiatan supaya malaikat itu masuk, supaya rahmat Allah itu turun sehingga keluarga kita itu adalah keluarga yang penuh dengan rahmat, penuh dengan hidayah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bersihkan rumah kita sebelum kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah dari ini tadi sudah parah kan? Lebih parah. Lebih parah lagi sekarang muncul di beberapa buku termasuk sebuah buku yang diterbitkan oleh grupnya Usama bin Laden di mana di situ ada ramalan-ramalan bahwa Israel akan hancur pada tahun 2012 2012 Israel akan hancur dengan perhitungan ramalannya pada setiap 50 tahun itu terjadi perubahan. Berarti nanti ah, dimulai dari hitungan sekian 50 tahun kedua terjadi ini, 50 tahun kedua terjadi ini. Muncul baru buku diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar tentang Syekh Ahmad Yasin di Palestina itu si penulis ya, si penulis biografi Ahmad Yasin menceritakan bahwa Israel akan hancur pada tahun 2000 24 nah, dengan perhitungan bahwa setiap 40 tahun katanya Ya yang benar yang mana siapa yang ngajarin ramalan-ramalan seperti ini masih mending kalau tadi Mama Rolet Loren nah yang satu Mbah Bejo nah lah ini doktor Safar Al-Hawali doktor Safar Al-Hawali yang menyesali luar biasa. Nah, mana ajaran seperti ini? Mana itu Rasul? Mana itu Abu Bakar As-Siddiq? Mana itu Khulafa al Rasidin? Mana itu imam-imam ahli sunnah? Mana itu? Yang tidak pernah mengucapkan, menuliskan yang seperti ini. Ramalan-ramalan. Wal'iyadu billah jadi semua itu tidaklah benar Ya Sholat id Apa hukumnya sholat id di tanah atau di lapangan yang digunakan untuk acara kemaksiatan Ya macam-macam lapangan dibuat dangdutan Joget nah, Minum komer ya nah, Sudah tempat seperti itu jangan digunakan untuk sholat id Jangan digunakan untuk sholat hari raya. Nggak ada tempat sholat lagi kecuali ini. Masuk masjid, sholat di di masjid. Karena itu sudah udur. Nah, bantum ya kawan Nah. Nah banyak pertanyaan ya, lah sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dilindungi. Mungkin ada yang lainnya dari Afwan? Ya. Gereja dibuat masjid. Hmm. Hmm. gereja dibongkar dibuat kandang sapi. Nah, Alhamdulillah bumi Indonesia masih luas. Nah, cari tanah lain. Bekas gereja dibuat masjid. Jangan. Nah, tidak boleh. Jangan. Barakallahu fiik. Iya. Salat di masjid. Iya, sholat di masjid lah. Nah, iya. Hah, fitnah untuk perempuan maksudnya? Hah? Ya jangan dibawa istrinya. Iya, kalau orang-orang terfitnah. Kok bisa terfitnah? Tidak ada tempat untuk rumah <laughs> ya sudah apa kalau seperti itu maka sholat di mana di masjid nah, kalau memang sudah tidak ada tempat nah, la yukallifullahu nafsan illa usaha ada sebagian orang yang asobia sholat itu harus di lapangan kalau nggak dapat tempat nggak sholat id nah, jangan keliru nah, sholat di itu mustahab disukai sunnahnya seperti itu bukan wajib Nah. Nah. Iya. Keliru bukan dai-nya yang dibawa ke tempat pelacuran. Pelacurnya dibawa ke ke mana? Ke tempat ke rumah atau ke mana gitu. Keliru, ya. Dai kok masuk tempat pelacuran. Nah, dakwah ke pelacurnya tangkep iya naikkan ke mobilnya polisi mau dimasukkan di pengadilan boleh waktu mau di gedung ceramahnya di situ gitu nah kalau dai masuk ke tempat sana ya tidak benar dong nah naudzubillah nah ya ini sekarang jadi tren ya jadi tren oh masya Allah itu dai yang itu yang apa namanya seribu umat eh sejuta umat itu anu sampai oh buk dia ya luar biasa sampai ke tempat-tempat komer tempat-tempat pelacuran dia berdakwah gitu ke sana ya keliru pak ya. dakwah ini jangan dipaksa-paksakan begitu tangkap ilmu kasih ceramah itu kalau mau menceramai pelacur afwan ya agak kasar ini tapi karena bahasa ini yang terlalu tersebar di pengadilan itu banyak nah selesai ya, minta izin kepada siapa kerjasama sama pengadilan ya, insya Allah senang pengadilan kerjasama bahwa maaf kami ingin memberikan ceramah ya. atau sebarkan tulisan ya, kaset ya kan bisa melalui kaset ceramah ya dia didengarkan woi percuma saat daripada dengarkan itu mereka dengarkan dangdutan ya sudah biarkan hidayah di tangan Allah nah apalagi sampai menyerang-nyerang tempat-tempat kemaksiatan seperti itu tidak benar ada waliul amr bukan tugas kita ya bukan tugas kita nah kecuali waliul amr minta tolong kita nah. ayo ayo bareng-bareng oh ya mari itu membantu kan waliul amr bantu tidak apa-apa iya monggo iya Hmm. Hmm. Iya, iya. Ya, menziarahi hukum menziarahi orang yang pulang dari haji. Kalau dalam pengertian ziarah itu adalah ritual ya, tertentu, ya, maka kita atau tidak dibenarkan dalam syar'i seperti ini. Tapi kalau yang dimaksud ziarah itu dalam rangka lawang tetangga, dia mau naik haji atau dia mau pulang di luar waktu acara-acara ritualnya ya dia ke sana ya silakan nah mau misalkan bawa hadiah makanan misalkan atau apa uh di Mekah musim dingin kasih sweater misalnya ya ini pak buat pakai di sana tidak apa-apa yang seperti itu tidak apa-apa yang penting bukan pada acara-acara yang resmi ya, dalam bentuk tatanan acara tertentu. Hmm. Ah. Ah. Iya. Ya, sebaiknya keluar dari 41 hari. Sebaiknya keluar dari 41 hari. Jadi ada uh, tradisi di negeri kita nih khususnya dan bukan di Indonesia saja di beberapa ya Afrika sana itu begitu nah jadi kalau orang seorang jamaah haji baru pulang itu malaikat katanya selama 41 hari ya, bersama dia nah ini kan perkara yang gaib butuh dalil karena ini perkara agama Sementara tidak ada kejelasan baik di Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah pulang haji, pergi dari Madinah berangkat ke Mekah karena Rasulullah tinggal di Madinah berangkat Mekah. Selesai melakukan manasik hajinya pulang ke Madinah. Ya, nggak lama setelah itu Rasulullah meninggal. Nggak ada sahabat yang menyatakan, ayo ke rumah Rasul yuk. Nah, apa? Malaikat bersama Rasul ini. Ya, padahal Nabi loh ini. Ya, <laughs> Rasul loh ini. Nah, jadi Umar bin Khattab baru pulang haji. Nah, kalau Umar bin Khattab jangankan eh, Umar bin Khattab tidak ada syaitan. Nah, di rumahnya, jangankan di rumahnya, ketemu di jalan aja lari syaitan. Nah, apalagi mau masuk rumahnya bin Khattab. Nah, jangan macam-macam nah. nah. Jadi, ayo kunjung yuk. Nah, jangan disebutkan oleh mereka seperti itu. Nah, kalau itu baik, niscaya mereka akan mendahului kita dalam amal sedih maka karena tetap kunjungi ya sebelum berangkat kalau bisa dikunjungi ya supaya ukhuwah tetap terjaga kemudian juga sepulangnya nah, begitu wallahu a'lam bishawab mungkin sampai di sini kajian kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.